kabar gembira. Kabar gembira. Dengan memuji Allah Ta'ala semata, InsyaAllah kembali hadir Kajian Islam Ilmiah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Asyariah ke-16 Tablik Akbar Kota Samarinda. Indah Menghadirkan Asy-Syaikh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi Hafizahullah Ta'ala Dosen Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia وقال الله عز وجل وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب Dengan penerjemah Al-Ustadz Ruwaifi bin Sulaimi LC Hafizahullah Ta'ala Redaktur Ahli Majalah Asy-Syariah keberadaan orang-orang khawarij di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah suatu negara senantiasa akan memunculkan keresahan, senantiasa akan menggoyang stabilitas keamanan negara tersebut. Dengan tema iman adalah jalan keselamatan untuk bangsa dan negara. Hari Ahad, 9 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, 22 Juli 2018. Sesi 1 pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Sesi 2 pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Masjid Baitul Muttaqin, Islamic Center Samarinda, Jalan Selamat Riyadi nomor 1 Samarinda. Untuk informasi, Anda dapat menghubungi di nomor 0858 2222 3777. Live streaming di Radio Islam Samarinda atau di www.radiosalafisamarinda.com Radio Rashid atau di www.radiorashid.com dan Radio Islam Indonesia atau di www.radioislam.org.id untuk umum pria dan wanita. Tablik Akbar ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim As-Salafi Samarinda dan Yayasan Darul Ilmi Samarinda bekerja sama dengan Yayasan Asyariah Yogyakarta dan Yayasan Riyadul Jannah Cilengsi.